BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Sudah beberapa hari ini, boleh perhatikan, kamu tidak henti-hentinya bekerja, lusenisi Kelihatannya kamu letih sekali. Kurang istirahat. Nanti kalau kamu sampai jatuh sakit, wah, kami bisa kena marah Kang Lurah. Iya, Yunengse, Besok pagi saja. Sekarang kita istirahat dulu. Tidur di ruangan milikku ya, yuk. Iya, iya, boleh saja. Ya sudah, tinggal sedikit lagi kok. Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Aku sudah berusaha keras untuk melupakannya. Tapi rasa-rasanya itu tidak mungkin. Setiap saat, bayangan dan Mas Jatmiko senantiasa muncul di permukaan angan-anganku. Asmara di Tengah Bencana sebuah drama radio, radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung merapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. melihat sikap Jad Miko, anak laki-lakinya. Dengan tegas dan lugas dia menyatakan tidak setuju kalau sampai Jad Miko berhubungan dengan Lengsi, anak gadis kilurah Jatisa. Tapi sepertinya Jad Miko kurang sepaham, kurang setuju dengan sikap yang diperlihatkan sang ibu. Nah, Ger Miko, sekarang bagaimana? Apa kamu masih mau nekat menjalin hubungan cinta dengan Setia Setianingsih? Terserah ibu. Terserah pendapat ibu. Jangan begitu toh. Jangan terus mutong. Mutong itu tidak baik. Mutong itu artinya putus asa. Putus asa campur keras kepala. Laki-laki jangan gampang mutungan begitu. Kamu itu keturunan seorang tumenggung. Punya derajat ngaluhur. Punya kewibawaan. Jangan mutungan. Kalau boleh saya tahu, Bu. Apa sebenarnya yang membuat ibu tidak setuju saya menjalin hubungan dengan Setia Ningsih? Aduh, Ger, Ger. Apa masih kurang jelas toh kata-kata ibu? Setia Ningsih itu wong deso, perawan deso. Sementara kamu berasal dari golongan priayi. Priayi kok seneng sama wong deso? Tidak bisa, Jatniko. Tidak mungkin terjadi itu. Kalau sampai terjadi, dunia ini akan segera kiamat. Masa begitu saja ndak tahu? Pengetahuan seperti ini tidak perlu dicari jauh-jauh, tidak perlu sekolah, semua orang juga tahu. Bahkan wong desa saja tahu kok kalau seorang pria itu ndak boleh berhubungan dengan golongan mereka. Kalau hanya sekedar teman ya ndak apa-apa. Tapi biasanya wong desa itu nger menjadi abdi. Aku ini tidak. Wong desa kok mau disuruh naik ke atas tempat tidur? Nanti kurang ajar dia, merasa dirinya tinggi. Maaf Ibu, saya potong sebentar. Saya tidak setuju pendapat Ibu. Loh, apanya yang tidak setuju? Saya tidak tahu, tapi saya punya sesuatu yang berbeda. Saya punya pemikiran yang berbeda dengan apa yang baru saja Ibu sampaikan tadi. Hmm, coba pemikiran apa Ibu mau dengar? Saya mendapatkan kesan Ibu membenci orang-orang desa banget Niko. Keliru itu. Ibu tidak pernah benci orang-orang desa. Kalau begitu, ibu tidak suka orang-orang desa. Ya, mungkin. Mungkin ibu tidak suka. Karena mereka memang bukan golonganku, bukan kelompokku, bukan temanku, bukan jenisku. Ibu terlalu memandang rendah pada orang desa. Eh, eh, eh, bukan memandang rendah, Jatmiko. Tapi mereka memang benar-benar rendah. Derajatnya asor, jauh dibandingkan kita. Kita ini kan kaum priayi, punya martabat dan derajat yang tidak sama dengan mereka. Bagi saya, Bu, semua manusia sama. Di mata Allah, manusia semua sama. Eh, jangan bawa-bawa Allah di sini, Jatmiko. Jangan mencampur adukan agama dengan persoalan-persoalan seperti ini. Agama ya agama, persoalan kemasyarakatan ya ada tempatnya. Tapi kalau soal derajat lain, sholat ya sholat. Kita sama-sama beragama Islam, tapi kan lain. Beda. Maksud ibu, lain keturunannya, lain golongannya, lain silahnya lain martabat, serta derajatnya. Saya tidak bisa menerima sikap seperti itu, ibu. Ibu, bagi saya, orang-orang desa juga banyak jasanya. Bagi saya semua manusia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mereka bisa bergaul dengan siapa saja, dengan kita. Dan kita pun, Bu, bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak peduli orang desa, orang kota, orang kaya, ataupun miskin. Siapa saja terbuka lebar untuk menjalin suatu pergaulan yang manis serta bermartabat. Hmm. Dalam istilah Islam, silaturahmi. Saya kira bukan hanya ditentukan oleh keturunan, Bu, tapi juga sikap daripada orang itu sendiri. Bisa saja orang desa punya derajat seperti priayi kalau kelakuannya seperti priayi. Sebaliknya, seorang pria agung, seorang pria agung, bisa saja martabatnya atau derajatnya jatuh ke tempat yang paling hina karena perbuatannya, karena sikap hidupnya yang tidak manusiawi dan tidak terpuji. Banyak contohnya, Bu. Banyak pemuda-pemuda bangsawan yang pekerjaannya hanya mengambil gadis-gadis desa. Coba, apakah pantas perbuatan seperti itu dilakukan oleh kaum priai? Hah? Ya, Ya memang Jatmiko. Ada sih satu dua orang priayi yang perbuatannya tidak terpuji. Tapi tidak semuanya toh, satu dua orang saja. <sighs> Lagi pula Bu, kita ini akan mati kalau tidak ada orang-orang desa. Apa? Apa katamu? Maksudmu apa? Kita tidak akan bisa hidup tanpa orang-orang desa, Bu. Kita butuh jasa mereka. Negeri Mataram ini membutuhkan jasa orang-orang desa. Prajurit-prajurit itu makan apa? Apa mereka bisa berperang dengan perut kosong? Bisa mereka mengangkat pedang tanpa sarapan dulu? Aduh, kamu ini ngomong apa, Tojat Niko? Ibu, orang-orang desa setiap pagi pergi ke sawah, mandi keringat, mengolah lumpur, menancapkan bibit, dan akhirnya mereka bisa panen raya. Untuk siapa hasilnya? Untuk kita, Bu. Untuk orang-orang kita. Untuk orang-orang yang katanya kaum priayi ini, orang-orang yang tidak pernah memegang pacul, orang-orang yang tidak pernah bermandikan peluh, dan tangan-tangannya selalu bersih. Kita makan keringat mereka, Bu. Kita makan hasil usaha orang-orang desa. Para petani yang jujur dan rajin bekerja itu. Coba, Bu. Apa kita tidak merasa malu? Apa kita masih berani sok-sokan menyebut diri kita ini kaum priayi? Dan melecehkan martabat mereka. Kalau ternyata kita tidak bisa hidup tanpa jasa-jasa mereka. Sudah. Sudah bicaramu cah bagus. Wong pinter. Eh, sudah. Mau bicara apa lagi? Kenyataannya memang seperti itu. Pendapat seperti itu tidak salah, Jatmiko. Itu memang benar. Tapi tidak bijaksana. Tidak mencakup wawasan yang lebih luas tidak memiliki gagasan yang cemerlang dan terus terang kurang bermutu. Miko, kalau mau bicara soal jasa banyak. Lah ayahmu, Tumenggung Jayang Logo, apa itu orang yang tidak berjasa? Dia pun berkeringat untuk negeri Mataram ini. Eh, kalau negeri dalam bahaya karena ancaman musuh, dia berangkat berbondong-bondong membawa ribuan prajurit dengan pedang di tangan kanan dan keris di tangan kiri. Dia berteriak-teriak memberikan aba-aba supaya musuh digempur, supaya mereka yang mau mengacau dibasmi sampai habis. Itu bukan hanya keringat, Ger. Itu satu pengorbanan. Itu tugas dan tanggung jawab ayahmu hampir di seluruh kehidupannya. Sebentar pun dia tidak pernah berhenti memikirkan bagaimana negeri ini bisa dibuat aman sehingga uang-uang desamu itu bisa bekerja di sawah tanpa gangguan apa-apa. Mengerti itu? Hah? Mengerti? Bayi kemarin sore berani mengajari orang tua kamu. Kamu masih mendekam di kandungan ibu. Ibu sudah bisa berpikir seperti itu. Hah? Sudah, jangan ngajak bertengkar kamu. Nanti ibu tambah kesal. Pokoknya putuskan hubunganmu dengan Setianing saya anak Jati Jatisari itu. Kalau memang hubungan itu ada. Walaupun cahaya matahari menebarkan suasana sejuk dan keakraban, tapi hatinya itu menggunjayang logo masih terasa panas. Wajahnya membayangkan sesuatu yang tidak menyenangkan dia benar-benar penasaran melihat sikap Jack Jatmiko yang sepertinya membela mati-matian hubungannya dengan Spioningsi. itu menggung bergegas melangkah memanggil Mbok Jemprit, pembantunya yang setia. Wanita desa setengah tua itu bergegas datang. Mana si Blendung? Kamu melihat si Blendung? Tadi ada di belakang sana, Doro Putri. uh, kalau tidak salah, sedang memandikan kuda. Panggil dia kemari, cepat. Katakan bahwa aku menunggu di ruangan bilikku. Uh, ah, Ingin Ndoro Putri. Sekarang kamu jangan ikut-ikutan menambah rasa kesalku, jempret. Sekarang, kapan lagi? Jangan. ingin jero Putri. Sambil merapikan sanggul kecilnya yang berantakan, bok Cemprit berlari-lari ke halaman belakang. Sementara itu Nyai Temenggung masuk ke ruangan biliknya dan duduk di atas kursi ukir. Tak lama kemudian, Bok Jemprit sudah kembali lagi bersama si Belendung. Ini Ndoro Putri si Belendung. Uh, eh, Ndoro Putri memanggil saya? Hmm. Kamu boleh pergi, jembrit. Inje, Inje, Ndoro Putri, Nuhun Sewu. Dan kamu tidak boleh ngintip ya. Jangan mencuri pembicaraan orang. Pergi jauh sana. Urus pekerjaanmu di belakang. Inje, Ndoro Putri, hamba tidak berani ngintip. Bagus. Duduk yang baik, tangannya diam, mukanya tunduk, dan dengar kata-kataku. Uh, eh, Inje. Suruh Semalam kamu mengatakan bahwa hubungan Jatmiko dengan bocah Deso itu sudah berlangsung tiga bulan. Benar? Uh, uh, kira-kira begitulah Doro Putri. Kurang lebih tiga bulan. Hmm, cukup lama juga ya. Kalau menanam pohon, sudah mulai tumbuh akarnya. Daunnya mungkin sudah mulai bersemi. Uh, benar sekali Doro Putri. Kalau menanam kacang malah sudah bisa dipanen. Diam! Jangan bicara kalau tidak ditanya. Kamu orang desa, taunya nanam kacang. Awas kalau kamu ngomong lagi. Sekarang jawab pertanyaanku. Apakah Jatmiko benar-benar jatuh cinta pada perawan desa itu? Hah? Apa dia bermaksud mengambil menjadi istri? Itu yang kumaksudkan cinta. Kira-kira bagaimana? Hah? Cinta tidak Jatmiko sama Setianingsih? Ya cinta, Doro Putri. Sama-sama cinta. Hah? Aku tidak mau tahu soal sana, soal candi desa itu. Dia mau cinta sampai perutnya mules sama Jatmiko itu bukan urusanku. Yang penting Jatmiko sendiri bagaimana? Ya cinta Doro Putri. Kalau tidak cinta masa saya ditarik-tarik terus, diajak ke sana. Hmm. Kira-kira seberapa besar cintanya? Wah, kalau besarnya saya kurang tahu, Doro. Yang jelas cukup besar. Mungkin tidak bisa disamakan lagi dengan bukit. Tapi cinta dan masjid Jatmiko pada Setianingsi sudah sebesar gunung. Hmm, seberapa dalam cintanya? Wah, ya dalam sekali, Doro. Tidak bisa dibandingkan dengan dalamnya sumur atau air kali. Mungkin sudah sedalam lautan. Loh, bisa ngomong seperti itu? Dari mana kamu tahu? Iya, saya tahu dari melihat gelagatnya Doro Putri. Wong tidak ketemu sehari saja sudah kelabakan kok. Lagi pula, dan Mas Jatmiko sekarang pekerjaannya melamun terus. Setelah puas melamun, saya dipanggil. Lalu diajak ngomong soal Setianingsi. Dia mengatakan sendiri kalau dia mau mengambil Setianingsi menjadi istrinya, begitu? Memang Denmas belum mengatakan mau mengambilnya menjadi istri. Tapi ya namanya cinta pasti akhirnya sampai ke situ juga. Aduh, kalau saya mau mengajak Glenduk. Eh, Glenduk baru ku ajak bicara. Ya, kalau begitu biar saya pergi sendirian saja. Kemana, Jet Miko? Ya, kemana saja? Kapan pulangnya? Aduh, ibu ini bagaimana? Pergi saja belum? Sudah ditanya kapan pulang? Maksud ibu, pulangnya sore atau malam atau besok pagi. Orang tua kan harus tahu, Jad Miko. Lagi pula kalau nanti ayahmu bertanya, Ibu bisa menjawab, bisa memberikan keterangan. Saya tidak tahu pasti, Bu. Mungkin sore, mungkin malam, mungkin juga besok. Hah? Hmm. Saya bagaimana, Doro Putri? Kamu mau pergi juga? Ah, ya terserah Doro Putri. Tapi biasanya Denmas Mas Jatmiko tidak pernah pergi sendirian. Nanti kalau ada apa-apa di jalan bagaimana? Kan tidak ada yang tahu. Ah, ya sudah sudah, pergi sana, ikut sana. Tapi ingat Bendung, kamu harus melapor apa saja yang dilakukan Niko di luar dalam kata menggungan ini. Apa saja. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Mengerti? Uh, eh, uh, eh, uh, oh. ah. ah. Wah. Saya jadi susah kalau begini, Dorothy. Maksudmu apa? Ah. Saya kok jadi ditarik-tarik kiri kanan. Kalau saya lapor Dor Putri, nanti Denmas Jatmiko marah. Eh, kalau saya tidak lapor, Doro Putri yang marah. Wah, saya bisa robek-robek kalau begitu. Saya biar, memang kamu biar robek-robek. Begitu nanti seorang Adi. Abi kok mau seperti Doro, mau enak. mana mungkin? Ah, ya sudah, bagaimana nanti sajalah. Eh, eh, eh, eh, eh apa katamu? Hah, bagaimana nanti? Wah, ya, ya. Pokoknya kalau kamu sampai berani menutup-nutupi soal jet Niko, awas ya, tak pecat kamu. Jangan lagi kerja di sini. kesal ya? Dongkol, aku sedih. Sedih? Aku sedih mendengar kata-katamu tadi, berdua Selama ini kamu selalu menemaniku. Bahkan kamu menjadi perantara pertemuanku dengan Setia Ningsih. Dan aku sangat mensyukurinya. Aku sangat berterima kasih atas jasa-jasamu. Tapi mengapa sekarang kau justru berkata seperti itu? Sekarang aku benar-benar merasa sendirian. Aku harus berjuang sendirian untuk mewujudkan apa yang kudambakan. Ya, jangan begitu, Den Saya kan tidak enak. Walaupun bagaimana, saya akan tetap mendampingi Den Mas Jatmiko. Percayalah, Den Saya tidak akan meninggalkan Den Kalau sampai saya meninggalkan Den Mas Jatmiko, mau jadi apa si pelindung ini? Saya berhutang nyawa pada Den Mas Jatmiko apa saja yang saya miliki. Semuanya. Seluruh kehidupan saya. Dari kecil sampai sekarang. Seandainya semuanya saya berikan pada Denmas Jatniko, belum cukup untuk membayar hutang saya, Denmas. Ini bukan persoalan hutang piutang. Tapi kenyataannya, saya memang berhutang budi pada Denmas. Ah, lupakanlah soal itu. Sekarang kamu bisa memilih jalan hidupmu sendiri, Bendung. Kamu tidak perlu harus mengikuti pendapatku. Kamu bebas menentukan apa yang kamu inginkan. Wah, dan Mas Jatmiko kok terus begitu? Ya tidak mungkin. Bagi saya, Blendung tidak bisa pisah dari Denmas Jatmiko. Kemana Denmas pergi, Blendung akan ikut serta. Blendung ini penuh kawan, Denmas. Memang mungkin sudah garis hidup saya begini. Mungkin sudah panggilan hidup saya harus mendampingi Den Denmas Jatmiko sampai kapanpun. Barangkali sampai akhir hayat. Den Mas tidak percaya. Sudahlah. Jangan lagi bicara masalah itu. Hmm. Oh ya, kamu sendiri bagaimana? Kalau saya... Ya... Hmm? Tetap memilih ikut Den Denmas Jatmiko. Sekali Jatmiko, tetap Jatmiko. Ya sudah. Ayo naik atas kudamu. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudera, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung merapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jatmiko dan Belendung kembali memacu kudanya. Mereka mengitari kaki Gunung Merah dan akhirnya menuju desa Jatisari. Nah, para pendengar sekalian, demikian seri ke-15 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain. Rifki sebagai Belendung, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Siska sebagai Nyai Tumenggung, Ari Kuritno sebagai Mbok Cemprit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Dan Mas Niko setelah hubungannya dengan Setioningsi mulai terusik? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Jalani semua perintahnya